Alhamdulillah niki istirahat sekedar. Sebentar saya disuruh perintah bahan wal kula diken maringi tausiah. Perintah beliau coba duduk sebentar santai jangan teriak-teriak. Kalau tidak bisa duduk berdiri tidak masalah di situ. Yang penting duduk jangan teriak-teriak. Bismillah. Dan mriki kula oh, ajeng beto apa membawakan hikmah ucapan daripada Sayyidina Luqmanul Hakim Tenang aja yang penting tenang, tidak usah bingung. Salah desek-desekan. <laughs> Itulah ciri daripada syekher mania. Oh, <laughs> ya. Ya orang Bismillah, saya minta supaya syekher-syekher kita ini betul-betul beradab dan mempunyai akhlak insyaallah nggih. Semuanya ajib insyaallah. Saya bangga dan senang dengan syekher Insya Allah mudah-mudahan mania ini bisa terus mewarnai dan bisa menjadikan contoh bagi yang lain untuk menjadi pemuda-pemudi harapan agama, harapan orang tua, harapan bangsa. Jangan sampai kita menjadi pemuda-pemudi yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dalik. Dan mereka kula mewakili para romo-romo kiai dan sahibul hajat, sahibul bait. Pondok mereka pondok menit pondok. pondok mantenan. Ora manten tenanan. Kiai Diaudin ini Masya Allah pondok pun pondok mantenan. An-Nabi dhakal arus. Dikruhu yuhyin nufus. An-Nasara wal majus. Aslamu ala yadih. Mantenan, saya tak bahas manten sidik bang. Lagi kepancing manten, kepancing manten Sing kawin kawin Allah mudah-mudahan untuk jodoh Insya Allah Sing rondo-rondo yo ya untuk jodoh. Duda-duda yo ya itu jodoh sing soleh soleh kabeh. Amin ya rabbal alamin. Kula mboten kita tambah. Tapi kalau doa mudah-mudahan semuanya yang sudah berumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mesra antara suami istri, anak orang tua, insya Allah keluarganya menjadi keluarga harapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabi dzakal arus. Nabi Muhammad diperumpamakan dikatakan sebagian daripada syair ini pun juga dikatakan hikmah di dalam syair-syair itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Mereka membawakan an-nabi kal arus. Nabi bagaikan kemanten. Kemanten itu mesti seger. Orang nak kemanten loyo. Jadi Nabi Muhammad dakal arus. Setiap manusia yang memandangnya pasti senang dan gembira. Karena wajahnya adalah wajah anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Beliau adalah bagaikan matahari. Maksudnya, asyams ini cahaya matahari adalah juz'un min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya matahari itu adalah bagian daripada nur Nabi Muhammad. Cahaya-cahaya yang ada ini adalah bagian daripada anwar min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Kiai kita juga bernama Bapak Kiai Anwar, Masya Allah. Nur jamak min anwar. Mudah-mudahan kita bisa ketularan daripada nur yang Allah berikan kepada beliau dan para romo-romo kiai yang ada di tempat ini. Alhamdulillah terutama pengasuh pondok Mantenan. An-Nabi dakal arus. Manten itu sebelum datang ke mantennya sudah disiapkan dekor. Niku ke manten. Bukan mungkin mantennya lungguh dekornya lagi digai. Kan bukan lah. Jadi manten itu dekor itu dibuat dulu semua setelah selesai tamu-tamu do teko baru mantennya jalan. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sak dereng tercipta ini semua Nabi Muhammad sudah diciptakan dulu. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diciptakan di muka bumi ini, Allah mengutus Adam alaihi salam. Ayo. Dekor, seru dekor bumi ini. Nabi Adam alaihi salam seakan-akan dibuat ada satu permasalahan yang akhirnya beliau berdua dengan Siti Hawa turun di muka bumi ini. Gunanya untuk apa? Kejadian itu memang Allah menghendaki gunanya supaya mendekor bumi ini nanti akan datang ke Manten yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim, terus Nabi Muhammad. Dipersiapkan setelah itu selesai semuanya baru timbul Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu bainal hajari faqat Allah Wes ya, jempol keploe kawin no wae. <laughs> Muhammadun Basharun, walaysa kal bashari. Beliau manusia tidak seperti manusia. Balhuwa yakut yakutatun batu yakut ini murup-murup. Batu yakut siji karo batu kali rongatus truk. Wirgoni larang yakut siji. Itulah bedanya Rasulullah dengan kita. Masa ada zaman sekarang orang-orang mengatakan Nabi Muhammad itu sama dengan kita. Niku tiang sing boten cetha, boten paham nih. Hati-hati blitar barang nih. Enek wong-wong sing ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, dia mengatakan Nabi Muhammad itu seperti kita. Nopo nih sing padha kali jenengan. Sutrun ya, alhamdulillah. Irung ora padha. Irunge beda, mripate beda, ambune beda. Kedudukan jelas beda. Lah kok padha. Padha menungsane bener, beda bentuke, beda kabeh. Dakal arus. Manten kuwi nek mlaku ora kenceng-kenceng. Alon, tapi pasti ya kemanten. Kemanten itu baunya mesti wangi, ora nek kemanten apek. Ya itu Rasulullah dakal harus pinter sehingga pintal ya. Rasulullah bagaikan kemandan. Tahu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap beliau lewat di satu kampung, bau beliau seminggu di kampung itu masih belum hilang. Niku bau Kanjeng Nabi. Benten kalih kula jenengan nek orang nganggo minyak wangi sak drim ini cepet mam. <laughs> Sebab napa? Sebab kula jenengan ini kata barang-barang sing haram, karena sing subhat sing lebu. Kanjeng Nabi yang masuk itu halalan toyibah. Barang sing halal halalnya orang gay mambu. <laughs> orang percaya coba. Dicoba. Ini ini Rasul SAW. Ini spesial Muhammad SAW. Dakal arus. Bagikan kemanten. Kemanten itu subhanallah. Mempunyai singgah sana tempatnya yang khusus. Makanya Nabi Muhammad SAW dimanapun beliau berada, selalu mendapatkan tempat yang khusus. Rasul kalau duduk di antara para sahabat, Rasulullah selalu kelihatan lebih tinggi. Selalu kelihatan lebih tinggi, walaupun tidak dikasih karpet. Kados dia bau, gulung itu diparangi kados kasur jili. Kajengi ketinggal reti numpuk sidik dan lebih tinggi sidik. Boten pantas nek gula. Nek kajeng Nabi pantas. Boten diparingi kasur kados ngeten nempok karpet yang lebih tebal, Rasulullah mesti kelihatan lebih tinggi. Dan Rasulullah kalau jalan bersama orang-orang yang tinggi, beliau tidak kelihatan pendek. Beliau tetap tinggi, lebih tinggi daripada orang yang lain. Itu Rasulullah SAW. Dakal arus. Subhanallah. Datangnya ke Mandan ini disambut. Orang yang ke Mandan datang kan melaku diri. Disambut. Orang sudah begitu banyak ke Mandan yang masuk. Sambutan kemana? Ini jani waduh tak pak dum pak pak dok tak pak dum ngoten terus. Niku orang Medina menyambut kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakal harus makanya pondok kemanten. Mantenan gitu. Pondok mantenan. Jadi mudah-mudahan pondok ini seperti itu. Pondok yang diharapkan Rasul Alaihi Wasallam. Pondok yang harum. Pondok yang selalu mempunyai wajah yang selalu indah dipandang oleh makhluk-makhluk Allah baik yang di bumi maupun yang di langit. Di pondok ini insya Allah keluar manusia-manusia. Dakal arus. Manusia-manusia kalau di mana mereka berada membuat harum daerah dan tempat yang ada. Itulah yang diharapkan dari pondok kemanten ini. Insya Allah dakal arus. Alhamdulillah. Bikruhu yuhyin nufus. Orang yang mengingat Nabi Muhammad hatinya mesti gembira kecuali sudrun. Sudrun-sudrun gue ini kan wah apa sholawat syirik, sholawat fitnah <laughs> betul cetha niku. dikruhu yuhyin nufus. Setiap manusia kalau sudah disebut nama kekasihnya, dia pasti akan gembira. Dia pasti akan istilahnya merasakan sesuatu kenikmatan. Taswiqan lisami'in min khawasil mu'minin. Wong mukmin khusus nek disebut nama Rasulullah mesti gembira. Tapi nek mukmin-mukmin sing sudrun-sudrun niku sebutkan nama Rasul meneng tok. Ngeces wae. Mboten paham, mboten paham. Hati-hati ten insya Allah mboten sah niru nggih. Mboten sah niru Solo. <laughs> Solo kebanyakan tapi alhamdulillah mudah-mudahan didoakan mereka juga kembali di jalan yang benar. Dan kita mudah-mudahan tidak rumongso lebih benar tetapi insya Allah lebih pas. Nggih. Orang <laughs> orang lebih benar tapi lebih pas. Dikruhu yuhyun nufus an-nasara wal majus. Orang-orang Nasara dan Majusi masuk agama Islam di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dan beri satu nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya. Mengatakan begini, iki pura-pura kula kula Luqman jenengan putra kula. Tapi sing ten mriku mawon sing ten mriki niki mboten. Wahai anakku. Waduh, iya bapak ngono lu meneng wae. Datangilah majelis-majelis kata Sayyidina Luqman al-Hakim. Wahai anakku, datangilah majelis-majelis para ulama. dan dengarkanlah ucapan ahli hikmah. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang telah mati dengan cahaya hikmah seperti menghidupkan tanah mati dengan hujan yang lebat. Tatos nek jenengan kepingin dari wong-wong sing waras, orang-orang yang diridhoi Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mendapatkan kemudahan dunia dan akhiratnya, rezeki dilancarkan, diberi nikmat lahir wa batin, ikuti para ulama. Majelis kali para ulama ten, ten pondok-pondok pesantren mangdugeni ten poro panggilan-panggilan para romo-romo kiai, duduk bersama mereka, pandang wajah mereka, minta nasihat dari mereka. Itu yang akan membawa jenengan insya Allah menjadi manusia selamat dunia dan akhirat menurut Luqmanul Hakim. Mang tingali tiang-tiang sing beten kumpul para ulama sebentar dia akan merasakan hatinya beku. Al Imam Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad mengatakan kalau kamu tidak tiga hari berturut-turut tidak menerima nasihat atau mendengarkan nasihat atau memandang para wajah para ulama, dikhawatirkan hati kamu akan menjadi hati yang kaku dan beku. Tiga hari. Makanya Alhamdulillah jamaah kita sekarang Alhamdulillah di rumah-rumahnya ada foto-foto para romo-romo kiai. Foto-foto orang-orang yang soleh Setidak-tidaknya mungkin kalau kita tidak bisa ketemu langsung dengan mereka, kita memandang wajahnya. Dari dari foto-foto tersebut menggugah iman kita, menggugah ketakwaan kita, menggugah keinginan kita untuk meniru apa yang mereka berikan kepada kita atau mereka contohkan kepada kita. Niki majelis. Hati kalau tidak disiram, bagaimana caranya nyirami hati? Apa jebuknya banyu langsung dibuka, disiram, boten. Caranya itu mendengar nasihat dari para ulama. Yang kedua, wahai anakku, jangan Anda yang memakan, jangan ada yang memakan dari makanan-makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Loh. Tak medeni dah. Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertakwa makan makananmu. Karena makananmu nanti akan menjadi sia-sia tidak ada manfaatnya. Maksudnya apa? Ini anjuran bagi kita semua umat Islam kalau mau mengadakan acara-acara apapun, acara resepsi kemanten, mau kemanten, yo ya milio acara-acara sing model-model kados ngeten. Kalau acara-acara yang dibarengi dengan kemaksiatan, berarti makanan-makanan yang disuguhkan tidak akan membawa keberkahan, justru akan menjadi maborot bagi bagi orang yang mengadakannya. Iki zaman saat ini katakanlah manten-mantenan campur sari. Manten malah joget-jogetan. Makanan yang dikasihkan di situ jadi madorot bagi orang yang punya acara. Tetapi kalau mantenan atau istilahnya makanan-makanan yang kita suguhkan kepada manusia-manusia yang menghadiri acara haul, acara maulid, acara-acara seperti ini, zikrullah, acara semaan Quran, acara silaturahmi, Insya Allah makanan itu akan membawa keimanan dan ketakwaan kita meningkat dan manfaat di wa dunia wal akhirah. Boten mubazir. Zaman sekarang banyak orang mengatakan acara hol niku mubadir. Mangani wong sak menuakai, timbang mangani wong sak menuakai, mbok gayu rumah sakit. Ada orang-orang yang ahli sunnah juga sih ngomong ini sing lambi-lambi orang itu zakat nih. Mosok Mentingali tiang-tiang sing ngadake hall niku dia juga punya rumah sakit. Yang mengadakan acara maulid dia juga nyumbang pondok-pondok pesantren. Yang mengadakan majelis dikir, majelis semaan Quran, mereka juga peduli kepada fukara wal masakin. Malah kowe sing kakean lambe malah ora pernah sedekah gur ngoceh wae. Nggih, ngertos niku. Hati-hati nek enek wong-wong mengatakan acara maulid seperti ini itu mubazir ngentake Mangani wong sakmono akeh urung tentu sing dipangani iki wong sing fakir. Sing dipangani kadang wong-wong sugih. Wong Kanjeng Nabi Muhammad tu nyuguhi wong ya ora milih fakir apa sugih kabeh disuguhi wong tamu. Tamu dadak ditakoki seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Pernah didatangi satu tamu dan tamu itu ditanya sama Nabi Ibrahim, "Kowe Islam apa ora Islam?" "Saya bukan Islam." Kalau gitu nyinggira. Aja mangan ning kene. Ini ini syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Waktu itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ditegur oleh Allah, "Hei Ibrahim, wong kuwi umur sekian sekian puluh tahun, punya anak, punya istri, saya tidak pernah memerintahkan dia harus memeluk Islam." tak openi, tak pangani, tak kei kesehatan. Lah kowe arep ngopeni sak piring kowe dadak ngenteni kudu mlebu Islam. Ayo undangan saya saiki, panggil. Setelah dipanggil ini sebab musabab orang itu bisa masuk Islam. Mas, jenengan dek wau kula usir sakniki tak jak ayo bismillah Mas balik ning omah makan bareng. Ndelal apa rotok rodok sih sithik. Pun boten mawon, boten mawon katanya. Pun dek wau jenengan pun ngusir sakniki kula boten mawon. Mang cari Pak. Lu ambon wonten Mas. Sebab kula niki ditegur kali Gusti Allah. Barusan Allah negor masalah gini gini gini ternyata betul. Akhirnya orang itu mosok Gusti Allah negor jenengan nggih. Keranten jenengan ini kula ditegur. Akhirnya dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dan ya, subhanallah, lagi dulu adab-adab seperti ini insyaallah yang bisa kita pakai. Ya, makanan jadikan makanan kita makanan yang dimakan orang-orang yang bertakwa lakung abdul. Seandainya kita akan memberikan makanan kepada orang non muslim, kita niatkan supaya siapa tahu dia juga terbuka hatinya untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu boleh, tetapi nek kondangan-kondangan sing ora cetha ki ora sah wae. Nggih, paling enak. pun sampun dugi niki. Pundi lawan Gus mriki Gus kesuwen Gus. Tak lanjutke selawatan. Hati-hati banyak copet nih. Copete kata nggih. Copet-copet sing soleh. <laughs> soleh soleha. Le, le subhanallah ya. Copet nek melu pengajian ketok wong soleh. padang maling gede. Tetapi dosone copet neng pengajian karo copet neng dangdutan di pengajian dosone double. neng dangdutan dosone siji. neng pengajian dobel double dosone. Mudah-mudahan tobat dibalike nek ora tangane kiting. Amin Allah bareng-bareng mudah-mudahan kopete tkp nek ora balike barangin neng panitia dongake tangane kiting. Amin. Enek wali nih lagi. Ayo copet balik orang. ora. Nek ora titenono Allah beb donga saiki ora mandi. nono nek ora mandi saiki ya sesuk. ini ngene tangane ngene orang iso aku orang iso nulis. Aja kok melong. molong Wong pengajian wong pikir-pikir dadak mbok colong. Colongan sisan nang bang-bang sing gede-gede ngono. Jadi polisi enak kerjaan. Nek ning kene ora nyentak. Ketoke kumpuke putih, ketoke sarungan, ketoke anggo jilbab barang wedok-wedok copet yo akeh Wah, Ada, ada. Oh, ini orang percaya bukti buktekno go. Wang di Solo itu acara hall, copet lagi wang wedok dua HP kira-kira telung puluh cek wedok. Jilbaban rapet, gayane solehah tas paper. Telung puluh HP wang wedok, apa nih wang lanang 400. Wang wedok ini nek nyopet leluasa tidak begitu leluasa, Cuma biasanya melu pengajian copet-copet masya kita kita ya khuyur khuyur. Assalamualaikum. Mari mari Pak, mari Pak. Kum desel-desel. Ngene pas wong-wong ruwet ngono gua, ngono kesempatan. Wong panitia kadang kelangan. ABB ya pernah kelangan. Rumong Zaki hp ini ABB rada apik tak colongane dulu. Minggir-minggir kasih jalan HP, kasih jalan. Nah. Kasih jalan HP ini di jalan kejisan, Asik nih. <laughs> Ya mudah-mudahan sing nyopet-nyopet sadar. Ojo to. Nek kepengin duit rene tak kei duwite. Wis to. Ojo bingung kepengin duit rene pasti saya kasih. Orang mungkin orang tak kei. Sapa wae copet-copet, sapa-sapa wae wong sing orang duit, nek kepingin duit oh cemaling. Rene ning nggonku, napa ten gene poro romo kiai. Insyaallah dibantu. Nggih kula anggen ah, jenengan ben kula betah harta 100 juta. Wah, kuwi Ada Ah pak kei kesempatan malah jalur isak karepe dewi, Lu jenengan lah Habib. Habib nek mboten maringi berarti Habib pelit. Habib politik murahnya nek Habib mesti loman. Iya bener. Menungsone sing diurusi Habib ora kaya kowe, ngono lho. Paham? Dari zaman Zainal Ali dulu pernah terjadi. Waktu orang-orang di zaman Zainal Ali mengatakan, "Wahai Ali, kenapa di zamanmu ini banyak fitnah?" Di zaman Zainal Abu Bakar, Zainal Umar kok orang apa-apa tenang-tenang saja. Di zaman kamu ini kok waduh kabeh ya apa sebabnya? Kata Zainal Ali, "Ya bener. Zaman biyen ini zaman Zainal Abu Bakar wonge sing diatur kaya aku." Di zamanku wong sing tak atur kaya kowe. <laughs> Dadi wong kaya ngene-ngene iki sing rusak negara iki sing gawe fitnah ya model-model Al Raim kuwi ngene lho. Model. Dadi aja nyalahke Sayyidina Ali, ne Sayyidina Ali ne tetep api. Sing elik iki kowe ne. Enten tiyang niku ngimpi. Pak Yai, ngapunten deh Pak Yai. Kula dek wau dalu mimpi jenengan katokan ndek. Mboten kelamben. <laughs> Kiai kata anda berarti itu mimpi tidak bagus. Enak sih kalau murid-murid model lanyar kan ono. Ayai, jadi kiai mboten pas kata anda tak mboten kelamben di sisa. Kue tak utel leh, misalnya ngono. Iki murid model lanyar, Katanya kiainya bener le. kui sifatmu terhadap diriku. Mudeng kuwi. Ngimpi kuwi aku sing elek. Sing elek ki modelmu kui karo aku ki nyongkone kaya ngono kui. Dadi akhirnya entuk impen-impen ya elik kaya ngono kuwi sebab sifatmu elik. Ngoten lho. Mudeng. Nggih alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأقوال مقتحم يا رب يا ربي بي المصطفى بلد